Eh, ketika akan menuntut ilmu di majelis-majelis taklim, apakah perlu seleksi pemilih pembicara yang sepemahaman keyakinannya? Ya, terima kasih jazakallahu saya yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Kita tahu bersama bahwa Muhammad bin Sirin mengatakan dalam Muqaddimah Sahih Muslim, "Inna hadzal ilma dinun fadhul 'amma ta'khuduna dinahu." Bisa dicek di Muqaddimah Sahih Muslim. Sesungguhnya ilmu ini agama, maka hendaklah Anda selektif dan lihat dari mana Anda mengambil agama Anda tersebut. Jadi selektif dalam mendatangi majelis taklim adalah kaidah di dalam Islam. Karena Nabi bersabda dalam hadis Ibnu Mubarak, beliau mengatakan min asrafi sa'ah al yultamasa ilmu indal asawir. Salah satu tanda-tanda hari kiamat ilmu itu dituntut dari orang-orang kecil. Siapa orang-orang kecil? Ada paling tidak dua makna. Makna yang pertama, sebagaimana yang dijelaskan langsung oleh Ibnu Mubarak, adalah orang yang menyimpang. Orang yang tidak mengajarkan Al-Quran dan Sunnah yang sahih dengan pemahaman yang benar. Pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Dia ajarkan pemahaman pribadinya, pemahaman kelompoknya, maka marilah kita mengajak umat kembali ke pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, sebagaimana juga disinggung oleh Al Imam Ibn Abdul Bar, dia nggak menyimpang, tapi tidak punya kapasitas ngajar. Jadi dia nggak menyimpang, tapi bukan kapasitasnya ngajar. Karena kan e, seorang muslim yang benar kan bertingkat-tingkat. Ada orang awamnya, ada ustadznya, ada ulamanya, iya apa tidak? Dan tidak setiap orang bisa ngajar. Tidak setiap orang punya kapasitas untuk ngajar. Tidak setiap orang memiliki perangkat seperti bahasa Arab, usul fikih, mustalah hadis sehingga dia bisa mengajarkan ilmu tersebut. Jadi ini pun juga bermasalah kata Nabi. Nah, di hari kiamat guru-guru seperti itu banyak yang menyimpang atau yang tidak menyimpang tapi tidak punya kapasitas untuk mengajar. Maka kita harus selektif. Kita harus selektif. Jadi selektif dan bagaimana parameternya apa? Apakah yang sepemahaman keyakinannya? Bukan. Kita menuntut ilmu bukan mencari guru yang kepemahaman keyakinannya dengan kita. Karena siapa kita? Kita aja masih belajar. Tapi kita cari guru yang mengajarkan al dan Karim hadis-hadis Nabi SAW yang sahih dengan pemahaman yang benar, pemahaman Rasulullah Shallallahu Alaihi dan para sahabat. Itu yang harus kita cari. Karena itu yang direkomendasikan oleh para ulama kita, para ulama kita. Walaupun saat beliau berbicara dengan dalil, ternyata ada beberapa keyakinan kita yang keliru. Maka kita tidak kaku, kita tidak menutup diri, kita terbuka selama itu berdalil dengan Al-Quran atau hadis yang sahih dan dipahami dengan eh, dipahami dan pemahaman yang benar maka kita akan terima dan kita perbaiki diri dan keyakinan kita tersebut. Siapapun guru itu Intinya apa yang dia sampaikan. Kita menuntut ilmu dengan semangat, tapi hanya fokus untuk kemaslahatan diri saja tanpa menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Apakah hal tersebut dibenarkan? Iya, terima kasih jazakallah khair atas pertanyaannya. Ehm, sekali lagi untuk menyampaikan eh, menyampaikan ilmu kita, kita harus hati-hati tidak boleh menutup diri secara mutlak, tapi juga tidak boleh terburu-buru. Tidak boleh terburu-buru. Memang benar Nabi mengatakan balik wa'ani wa ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat, tapi pastikan dulu ayatnya benar. Lalu pastikan tafsirnya sudah kita kuasai. Jangan hanya dengar satu ayat langsung kita sampaikan, ternyata tafsirnya keliru. Atau hati-hati dalam masalah perbedaan. Kita anggap saudara kita melakukan kemungkaran, ternyata itu adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama dengan khilaf yang kuat. Dan itu ranah toleransi karena kita tahu bersama penjelasan Imam Syafi'i dalam kitabnya Risalah Ibnu Abdul Bar dan juga penjelasan Syekh Abdul Islam Butaimiyah dan Ibnu Qayyim bahwa perbedaan ada dua. Ada perbedaan yang harus kita sikapi dengan tegas, ada perbedaan antar umat Islam yang harus kita buka ranah toleransi. Nah, kalau begitu dengar langsung disampaikan bisa jadi itu ranah toleransi. Lalu Anda motot di sana akhirnya timbul fitnah. Makanya harus hati-hati dalam menyampaikan. Perlu e, diskusi dan minta bimbingan dari ustaz-ustaz kita apa yang bisa langsung kita sampaikan dan apa yang harus e, kita kasih dan wanti-wanti. Kurang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mulai tertarik dengan ilmu, maka timbul keinginan untuk menuntut ilmu. Akan tetapi di samping itu kita takut tidak bisa mengamalkannya. Karena dalam satu riwayat disebutkan bahwa Al-Quran adalah hujah bagi kita. Ya terima kasih jazakallah khair. Itu hadis berat muslim ya. al Quran itu jatuhlah wa alaih. Al-Quran itu bisa menjadi uh, pendukung syafaat bagi dirimu atau sebaliknya bisa menjadi bumerang yang akan menikammu dari belakang. Tapi yang perlu kita dan memang benar, salah satu maknanya adalah ketika Al-Quran itu tidak kita amalkan, ketika ilmu itu tidak kita bumikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi bukan solusinya kita tinggalkan menuntut ilmu. Kenapa? Karena kalau kita tidak mau belajar, kita tidak terkena hadis itu, tapi kita kena hadis yang lain. Talabul ini fardhu ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Yang yang namanya wajib jika ditinggalkan tanpa uzur apa? Dosa apa tidak? Dosa. Jadi kita oke okay, aman dari hadis di atas, tapi kita kena hadis yang lain. Dan orang yang tidak mau belajar dalam bahasa syariat sebagaimana dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Saleh Utsaimin dalam Qaulul Mufid itu i'rab, bukan jahil. Jadi orang yang tidak mau belajar tidak dinamakan orang yang jahil ketika dia tidak tahu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 Waman akhor dan barang siapa yang berpaling, nggak mau ngaji, nggak mau belajar, diajak datang ke pengajian nggak pernah hadir, dia berpaling. Tahu berpaling ya? Orang yang berpaling apa sih? Yang buang muka gitu loh. Kita ada di sini dia berpaling. Jadi pengajian di sini dia berpaling, nggak mau datang, nggak mau baca, dikasih buku tidak ditelaah. Orang-orang seperti itu nggak ada uzur, tidak ada maaf. Fa innalahu ma'isyatan Allah mengatakan dia akan menjalani kehidupan yang penuh dengan sengsara, penuh dengan derita. Sengsara ini. Selesai sampai di sini? Belum. Ini baru kata pengantar. Ya- eh, dan pada hari kiamat kita akan bangkitkan dan kumpulkan dalam keadaan buta. Lalu dia kaget. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa kau butakan mataku? Bukankah dulu aku bisa melihat pada saat di dunia? Allah menjawab, "Qala kadzalika atatka ayatuna nasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Mau tahu alasannya? Alasannya adalah karena pada saat Anda hidup di dunia, Anda melupakan ayat-ayat kami. Menutup mata dari ayat dan ajaran kami. Maka pada hari kiamat kami pun melupakan Anda dan mata Anda sengaja ditutup oleh Allah. Jadi kita kena ayat ini kalau kita tidak mau belajar. Intinya tetap belajar adapun pengamalan Islam itu simpel. La yukallifullahu nafsa illa Allah tidak membatkan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. al orang ayat terakhir jadi sesuai kemampuan. Kalau kita nggak sanggup, ya sudah nggak usah dikerjakan. Artinya dimaafkan kalau kita tidak sanggup mengerjakan sesuatu. Yang masalah kalau kita tidak mau, nah, itu kena. Nah, ini bukankah hidup ini ujian? Dan Allah memerintahkan atau melarang kita untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kita. Wa yuqillu wa yuharrimu 'alaihim Yang Nabi halalkan hanya yang baik-baik dan yang Nabi haramkan hanya yang buruk-buruk saja buat Anda. Oh. Iya. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi Banyak kajian atau majelis yang berada di masyarakat Atau masjid kajian masjid ilmu yang bagaimana oh Majelis ilmu yang bagaimana mendapatkan fadilah dimudahkan jalan ke surga bagi penuntut ilmu. Syukran barakallahu fikum dari Abu Haika. Ya, terima kasih jazakallahu khair. Pengajian yang mengajarkan ilmu, mengajarkan Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu yang tidak eh, yang dipahami dengan pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabat sebagaimana nasihat para ulama kita Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala mengatakan dalam kitab beliau Fathur Rabbani alaikum bimadzhabi salafus salih wajib atas kalian mengikuti jalannya para sahabat ini nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani ulama yang kita hormati ulama yang kita segani jadi itulah ilmu kita kembali ke jalan para sahabat sebagaimana nasihat berharga dari Syekh Abdul Qadir Jailani itu ilmu bukan yang mengajak kepada golongan bukan yang mengajak kepada person atau pribadi, bukan yang mengajak pada diri ustadz itu sendiri. Kita tidak boleh mengajak umat kepada diri kita, tapi kita harus ajak umat kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan majelis yang mengajarkan fanatik buta, majelis yang mengajak kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Majelis yang ustadznya berani menanggalkan pendapatnya kalau pendapatnya salah dan keliru. Karena kalau dia tetap kekeh berarti dia mengajak umat kepada dirinya, kepada pendapatnya. Jadi salah satu ciri-cirinya ustaznya tidak malu mengatakan kemarin saya salah. Saya merevisi pendapat saya. Ternyata yang beberapa waktu yang lalu saya sampaikan tidak sesuai dengan hadis-hadis yang seperti ini. Bukankah itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, Ida sahal hadis fahuwa madhabi Jika hadis itu sahih, maka itu pendapatku. Bukankah itu pendapat Imam Malik, Kulu qali yu'khad wa yutraf ila sahih hadzal maqam?" Setiap pendapat bisa diambil dan ditolak kecuali yang dikubur di kuburan ini dan selaras dengan yang dikubur dengan di kuburan ini. Kuburannya siapa? Rasulullah SAW. Bukankah Imam Syafi'i mengatakan, Ida qala fa qawli rasul fadribu bi qawli ardal ha'id." Apabila ucapanku bertentangan dengan sunnah Nabi, buang saja ucapan kita tembok. Ini Imam Syafi'i yang mengatakan. Lalu kita berani mengklaim seluruh ucapan kita benar? Imam Syafi'i yang ilmunya luar biasa, yang otaknya cerdasnya luar biasa, mengatakan kalau pendapatku keliru, buang saja pendapatku dan ambil sunnah Nabi SAW. Bukankah Ibn Abbas merevisi kesalahan beliau saat membolehkan riba fadl? Ini Ibn Abbas nikmat al Quran, orang paling hebat dalam mentafsirkan Al-Quran, pernah keliru saat menghalalkan riba fadl. Lalu diluruskan oleh siapa? Abu Said Al-Khudri. Abu Said Al-Khudri. Apa kata Ibn Abbas ketika diluruskan oleh Abu Said Al-Khudri? Kata Ibn Abbas, Jazakallah ya Abu Said. Jazakallah ya Abu Saidil Jannah. Wahai Abu Sa'id, semoga Allah memberikan engkau surga. Allah. Jadi orang yang membantah, orang yang mengkritik, orang yang meluruskan, orang yang membuka kesalahannya justru didoakan agar masuk surga. Bukan dilawan, bukan dikonter karena merasa dirinya diancam atau harga dirinya dilecehkan tidak. Nah itu baru majelis-majelis yang berkah. Ketika Majelis tersebut tidak mengajak kepada golongan, tidak mengajak kepada kelompok, tidak mengajak kepada person, tapi mengajak kepada sunnah Nabi kita SAW, jalannya Nabi dan para sahabatnya, dan pemateri-pematerinya mau dengan senang hati melepaskan baju mereka, menanggalkan eh, hal-hal e, yang keliru dari mereka, sebagaimana Abu Abu Hasan al Ashari menanggalkan bajunya sebagai simbol keluarnya dia dari Mu'tazilah. Ini yang harus kita teladani Abu Hasan Asy'ari itu tidak malu-malu mengatakan selama ini saya salah. Lalu dia buka bajunya sebagai simbol keluar dari Mu'tazilah lalu berusaha mencari kebenaran. Allah Allah. Eh, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap yang paling baik dan utama menurut Al-Quran dan Sunnah terkait dengan hak warga negara dalam pemilu atau pilpres mengingat saat saat ini sebagian besar warga negara sibuk dengan kegiatan tersebut. Iya, terima kasih jazakallahu khairan eh, atas pertanyaannya. Ada ada lagi. Ya. Apakah dibenarkan jika tidak mengambil hak dalam pilpres karena khawatir calon yang dipilih tidak memimpin sesuai syariat? Iya, ya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Saya tidak ingin berbicara tentang e, pencoblosan atau saya tidak ingin mempolitisasi kajian ini. Namun saya ingin berbicara tentang sebuah kaidah yang banyak dilupakan oleh umat Islam. Padahal ini menentukan, ini menentukan, bahkan lebih menentukan daripada apa yang kita pilih. Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim, "Ta'awwadu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma Mintalah perlindungan kepada Allah dari fitnah baik yang nampak maupun yang terselubung. Hadirin sekalian, ada kaidah besar. Saat kita berada di hari-hari fitnah, ada seperti saat ini. Seperti saat ini kita berada di hari-hari fitnah, hari-hari yang nggak jelas, hari-hari yang yang rancu, hari-hari yang abu-abu, hari-hari yang satu menyerang, yang salah satu menyerang yang lain, yang lain menyerang yang lain, dan hari-hari di mana menentu eh, hari-hari uh, yang sangat urgen dalam menentukan pemimpin di masa akan datang. Dan tanpa kita e, tanpa kita e, tutup mata bahwa pemimpin siapapun yang akan terpilih itu sangat menentukan, sangat menentukan. Tapi yang perlu kita ingat, ini hari-hari fitnah. Yang bermain adalah para elit, yang bermain adalah para pakar politik, yang bermain adalah para pakar strategi nomor satu di negeri ini. Ini bukan ranah kita sebagai orang awam. Ini bukan ranah kita. Saya tidak perlu menyebutkan tokoh, atau sudah tahu bahwa yang bermain pada hari-hari ini, ini hari-hari paling penting di dunia perpolitikan kita. Jadi seluruh akar turun, seluruh para ahli komunikasi massa bermain, seluruh strategi diterapkan. Bisa saja ketika kita mendukung pihak A Lalu kita dapat broadcast tentang pihak B dan di broadcast itu dijelek-jelekan pihak B bisa saja yang membuat itu adalah tim sukses pihak B agar apa? Agar memunculkan black campaign sehingga pihak B dianggap sebagai tokoh terdolimi dan kita tahu hukum sosial apa dalam di negeri kita masyarakat kita sangat simpati dengan orang yang ter terdolimi jadi nggak jelas siapa yang membuat data ini beda dengan hadis di akhirnya rawahul Bukhari, rawahul Muslim. Sekarang hari-hari ini ada rawahul Bukhari, rawahul Muslim? kan ada. Semua tidak jelas. Semua tidak jelas. Data yang kita dapatkan tidak bisa kita buktikan 100% benar. 100% benar. Pada saat-saat itu pada saat-saat fitnah seperti ini kaidah ulama adalah luzumul ibadah, perbanyak ibadah. Perbanyak berdoa, perbanyak istighfar, perbanyak taubat, perbanyak ta'awud, meminta perlindungan kepada Allah agar kita tidak diberikan pemimpin yang zalim, pemimpin yang kontra dengan umat, pemimpin yang mendukung kekuatan-kekuatan besar yang ingin menghancurkan umat Islam. Ini saatnya kita berdoa, saatnya kita bermunajat, saatnya kita memperbanyak salat-salat sunnah, kita minta pertolongan kepada Allah hadirin. Siapa yang bisa untuk percaya pada hari-hari ini? Di antara mereka satu bulan yang lalu masih mengkampanyekan dirinya untuk menjadi RI1. Hari ini dia bergabung ke pihak lain dan mengatakan Pak Fulan adalah presiden terbaik untuk negeri ini. Orang satu bulan udah beda. Lalu kita percaya dengan orang-orang seperti itu? Yang hanya bisa kita percaya Allah. Minta minta pertolongan kepada Allah agar Allah tolong bangsa ini. Dan kalau kita minta pertolongan kepada Allah, bukankah kita ingat surat Al-Baqarah ayat 45 Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Makanya pada zaman kita seperti perbanyak sholat, perbanyak sujud, perbanyak ruku, perbanyak istighfar, perbanyak tobat agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Bukankah Allah berfirman dalam surat Asy-Syura, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa an Dan tidaklah tidak ada satupun yang menimpa kalian itu disebabkan dosa-dosa kalian sendiri. Iya apa tidak? Saya ingin bertanya, salah, bukankah salah satu musibah kita diberikan pemimpin yang zalim? Berarti pemimpin yang dolim itu karena dosa-dosa kita. Nah, bagaimana untuk mencegahnya? Masih ada waktu. Atau bagaimana cara meminimalisasikannya? Masih ada waktu. Perbanyak istighfar dan taubat. Karena Allah yang mengatakan itu disebabkan dosa-dosa kita. Maka dengan usaha membersihkan diri kita dari dosa, kita bisa meminimalisasikan keadaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Bukankah yang bisa kita percaya pada hari-hari ini adalah janji Allah, bukan janji mereka, janji Allah. Dan Allah sudah berjanji dalam surat Ghafir ayat 60, "Ud'uni astajib lakum." Minta kepada diriku, aku kabulkan. Kenapa kita tidak mengangkat tangan? Agar Allah memberikan hidayah kepada siapapun pemimpin bangsa ini. Kenapa kita tidak mengangkat tangan? Agar Allah menjaga diri kita dan bangsa ini dari makar-makar musuh kita. Kenapa kita lebih sibuk membaca janji-janji manusia tapi lupa memegang janji Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Satakunu fitnah," akan terjadi fitnah, "Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, wal qa'imu fiha khairun minal mashi." Akan terjadi fitnah. Orang yang duduk pada hari-hari itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang-orang yang berjalan. Orang-orang yang seliweran. Orang-orang yang pergi sana pergi sini, lobi sana lobi sini. Ini hari-hari fitnah dan Nabi yang mengatakan. Dalam riwayat ilzam baitak. Kata Nabi, jangan keluar rumah, tetap ada di rumah. Ngapain? Nonton sinetron? Bukan, doa kepada Allah, berzikir kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Umat Islam pada hari-hari ini harus lebih banyak bermunajat kepada Allah. Kaidah pada hari-hari fitnah beribadah, bukan sibuk dengan manusia. Kaidah pada saat fitnah sibuk dengan Allah, bukan sibuk dengan analisa manusia. Karena analisa hanyalah analisa. Kita yang para pakar politik nomor satu anggap saja dia ikhlas. Dia bermain dengan data yang valid, tapi dia tidak bisa memastikan apa yang terjadi sesuai dengan prediksinya pada saat ini. Iya apa tidak? Saya ingin bertanya kepada anda sekalian, susah tidak bagi Allah? Susah apa tidak bagi Allah? Jika kita menganggap si A yang paling menguntungkan umat Islam, yang paling penting untuk umat Islam dan si B ditunggangi lalu yang menang si B dan pada saat dia memimpin Allah kasih hidayah kepada si B mudah apa susah mudah oh, tinggal katakan pun pun, kenapa kita lupakan faktor-faktor seperti ini saya tidak saya tidak mengharamkan atau melarang kita mencari mana yang terbaik tetapi jangan habiskan 7 ke 24 jam dengan data-data manusia karena apapun bisa terjadi atau sebaliknya, kita anggap si A yang paling mending di antara kandidat yang ada. Lalu dan dia menang. Lalu pada saat dia memimpin dia berubah. Mungkin apa tidak? Mungkin jangankan gelar presisius seperti RI1. Orang baik dikasih jabatan di perusahaan bisa berubah kok. Apalagi RI1. Ini zaman fitnah. Jangan andalkan apa yang kita lihat. Andalkan wahyu. Jangan andalkan analisa. ingatkan kita pada saat sulhul Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Ingat itu? Ketika mayoritas para sahabat menganalisa dan menggunakan logika manusia bahwa perjanjian ini merugikan umat Islam. Sulhul Hudaybiyah mengekang umat Islam. Saking mereka meyakini ini tidak maslahat, ini merugikan, saat Nabi minta mereka tahalul dan kembali ke Madinah tidak ada yang mau tahalul. Bukan menentang Nabi, tetapi mereka berharap ada wahyu turun dari langit memansuh kebijakan Nabi sebelumnya. Jadi ingat, bukan menolak. Gak mungkin para sahabat menolak, tapi mereka masih berharap semoga kebijakan Nabi ini direvisi oleh Allah. Mereka minta perang dengan orang Mekah. Mereka tidak mau ikut dengan perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut dianggap merugikan. Sampai orang sekali berumar Sekali berumar Mendatangi Nabi SAW Allah Nabi Nabi Bukankah kau Nabi wahai Muhammad Bahasanya sudah tajam sekali Bukankah kau Nabi Dan bukankah kita di atas kebenaran Dan kalau kita mati kita masuk surga Dan kalau mereka mati mereka masuk neraka Kalau gitu nggak, kenapa nggak perang saja Yang yakin dengan Nabi Bisa dikatakan hanya Abu Bakar as Yang lain menganggap ini merugikan dan mereka para pakar, mereka para sahabat, mereka para ahlul Quran, mereka para ahlul hadis, mereka pakar politik, mereka pakar ekonomi. Mereka katakan perjanjian ini merugikan. Tapi apakah Nabi ragu-ragu? Tidak. Nabi tetap teruskan perjanjian tersebut. Kenapa? Karena Nabi berpegang dengan wahyu. Allah yang memerintahkan. Akhirnya terjadi perjanjian tersebut dan pertanyaan berikutnya, menguntungkan apa merugikan umat itu? Menguntungkan. Inna fatahna laka fathan mubina. Sampai Allah sebutkan dalam ayat langsung dalam surah Al-Fatah, sesungguhnya kami berikan kemenangan kepada kalian dengan kemenangan yang nyata. Apa makna kemenangan dalam ayat ini? Sulh Hudaybiyah, bukan Fathu Makkah. Jadi analisa mayoritas pakar ini merugikan, tapi justru itu menguntungkan. Wa'ata antak rohu syai'an wa Bisa jadi yang kita anggap buruk itu yang lebih baik dari kita. Wa'ata antuhibu syai'an wa lakum. Bisa jadi yang kita anggap baik itu merugikan kita. Wallahu ya'lam wa antum la Allah yang paling tahu dan kalian tidak tahu. Saya tidak menyerukan boykot bukan, tetapi jangan andalkan manusia, andalkan Allah. Pegang janji Allah, jangan pegang janji manusia. Pegang tawaran Allah, jangan pegang tawaran manusia. Nah, ada yang bisa dipegang. Ini zaman fitnah. Maka kita masih punya waktu beberapa minggu ke depan. Setiap kita minta kebaikan atas negeri kepada negeri ini. Agar Allah menjaga dakwah yang benar, agar Allah kibarkan bendera tauhid, agar Allah menjaga umat Islam, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapapun yang memerintah. Itu lebih penting daripada membicarakan masalah ini tanpa mengurangi esensi tentang masalah pemilu. Tapi sebagian mayoritas umat lupa sekarang. Bahkan sebagian orang-orang yang ngaji akhirnya sibuk dengan visinya masing-masing, broadcastnya masing-masing, mengupdate masing-masing. Ini yang harus kita camkan. Jangan andalkan manusia. Jangan andalkan manusia. Berikhtiar sekuat tenaga itu penting. Memilih yang paling ringan mudaratnya didukung oleh banyak para ulama. Tetapi bukan hanya itu yang dituntut dari kita. Malah ada hal yang lebih besar yang harus kita amalkan pada hari-hari ini, luzumul ibadah, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hari-hari fitnah. Ustaz siapa saya Ustaz? Saya kan bukan saya bukan pemimpin. Saya hanya orang biasa. Saya hanya orang kecil kan begitu ya. Mana mungkin saya bisa merubah nasib bangsa ini? Itu pertanyaan kita. Atau bahasa yang sedang ngetrend. saya kan bukan kingmaker dalam pemilu ini. Siapa saya? Ingatkah kita? Sabda Nabi SAW, Innakum lakum soruna bidu'afarikum. Sesungguhnya kalian akan ditolong melalui orang-orang kecil di antara kalian. Orang-orang miskin di antara kalian. Orang-orang lemah di antara kalian. Dan dalam riwayat, karena doa mereka dan keikhlasan mereka. Doa doa orang-orang kecil itu penting pada hari ini. Doa orang-orang ikhlas itu penting. Orang-orang yang berdoa bukan karena kampanye, bukan karena minta porsi, bukan karena koalisi, tapi orang-orang yang berdoa karena berharap bendera tauhid itu eh, tetap berkibar. Orang-orang yang berdoa dengan harapan umat Islam dijaga oleh Allah. Orang-orang yang berdoa agar sunnah Nabi tetap eksis siapapun pemimpinnya. Jadi ini yang perlu kita camkan hadirin sekalian, banyak doa. Ingat hadis Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ruba asy'ata adbar madkhuli bil abwab law akthar law ma Allah la abara. Betapa banyak. Betapa banyak orang yang rambutnya berantakan. Tubuhnya penuh dengan debu. Kalau mengetuk pintu rumah orang, tidak akan dibukakan antum ingin menyampaikan aspirasi, kira-kira diterima atau di dilarang masuk? Mayoritas kita dilarang masuk, nggak dianggap kita orang kecil. Lalu sama Allah Allah. Sekali dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doa Coba kalau dia berdoa agar Allah menjaga akidah umat Islam, menjaga sunnah Nabi Sallallahu menjaga umat Islam hari-hari ini hari-hari makan, hari-hari permainan. Ingatkah kita surat At-Tariq? Innahum yakiduna kaida. Siapa yang minta balas? Wa akiduna Mereka bermain dan Allah balas permainan mereka. Bukan kita, kita nggak ada apa-apanya. Bukankah kita mengingatkan orang wa makaru wa makarallah Allah Mereka membuat makar dan Allah balas Allah yang balas. Allah yang punya kekuatan. Hanya sedangkan kita hanya bisa komentar. Kenapa habiskan waktu untuk komentar dan lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Hari ada fitnah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun uh, masalah uh, memilih dan itu sendiri terjadi silah para ulama kontemporer antara yang boleh memilih dengan yang tidak sama sekali dan kedua-duanya ulama besar di abad kontemporer ini. Maka kita hendaknya saling uh, saling toleransi dan berpikir ilmiah dalam masalah ini. Karena kedua-duanya didukung para ulama besar. Namun walau kalau dengan keterbatasan ilmu saya, uh, pendapat yang membolehkan memilih karena dari uh, karena apa foto Selama punya data itu adalah dalil yang sangat kuat dan perlu dipertimbangkan eh, dan tanpa mengurangi rasa hormat kepada pihak yang lain dan coba konsultasikan dengan ustaz-ustaz kita, para ahli ilmu dan sebagainya. Karena ingat surat al baqarah An-Nisa ayat 83 ya. Wa idza ja'ahum amrun minal amni aw al-khawfi adza'u para orang munafik itu kalau mendapatkan berita tentang stabilitas keamanan itu langsung disebarkan walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastami'unahu minhum. Kalau saja mereka kembalikan kepada rasul, kepada sunnah. Kembalikan kepada pemerintah atau umarok dan ulama, kepada ahli ilmu, maka ahli ilmu bisa mengurai permasalahan dan menjelaskan jalan keluar Jadi masalah ini coba diskusikan dengan uh, alim ulama kita di sini atau para ilmu tapi yang ingin saya tekankan Jangan lupakan sebuah kaidah besar Di masa-masa fitnah Kita harus perbanyak ibadah Perbanyak ibadah Perbanyak ibadah Ibadah ingat doa kita sangat menentukan Doa orang-orang yang bertawud sangat menentukan Doa orang-orang yang cinta dengan sunnah sangat menentukan Udu'unya dan lakum Innakum lakum soruna bi doa Kalian akan ditolong melalui doa-doa orang kecil di antara kalian bagaimana e, caranya bagi seorang wanita agar bisa tetap semangat menuntut ilmu tapi juga menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu untuk anak-anaknya mana yang didahulukan. Ya terima kasih jazakallahu khair e, atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu ingatlah kaidah dalam ilmu usul, usul fikih, al-jam'u aula min tarjihin amkan. Menggabungkan dua dalil lebih diutamakan daripada memilih salah satunya. Menuntut ilmu didukung dengan dalil. Menjadi istri dan ibu yang baik didukung dengan dalil. Selama bisa disatukan, disatukan. Tinggal manajemen waktu. Manajemen waktu. Oh, kalau orang dulu bisa, kenapa orang sekarang tidak bisa mengikutinya walaupun nggak secara sempurna? Jadi coba diatur manajemen waktunya dan menuntut ilmu yang nggak harus tiap hari sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, sesuai dengan yang kita butuhkan masing-masing. Jadi bisa seminggu sekali atau bisa seminggu dua kali atau tiga kali sesuai dengan lain dan prioritaskan tempat-tempat yang dekat apabila kita wanita dan kita tidak terlalu jauh dan tidak terlalu lama meninggalkan rumah dan utamakan kajian-kajian rutin yang mengkaji kitab sehingga ada kurikulum yang jelas dan meningkatkan ilmu kita sebagai seorang muslim. Banyak sekali. Iya. Eh, satu lagi, ya? dua lagi. Ya, uh, dua lagi. Apakah tidak mengurangi keikhlasan kalau mengharap jodoh buat anak kita di majelis ilmu? Ya, saya majelis ilmu sekarang cari jodoh gitu ya. <laughs> Ya, saya, apa? Uh, menyelam sambil minum air. Eh, bukan ya, itu kembung ya sekali mendayung dua tiga sulah terlalu ya itu yang dimaksud Jawabannya eh, jangan jadikan niat utama, jangan jadikan tujuan utama, jangan jadikan tujuan utama. Jadi kita harus tetap ikhlas kepada Allah, eh, ber, mengharapkan wajah Allah. Ini tidak boleh di di apa disekutukan. Nah, setelah itu, kalau setelah itu kita sudah ikhlas, Lalu kita harapkan juga semoga dapat jodoh yang soleh buat kita atau buat anak-anak kita, maka insya Allah tidak ada masalah. Adapun surat Hud ayat 15 eh, itu, itu jika memang tujuan kita dunia atau kita sejajarkan sehingga syirik. Sebagaimana penjelasan Al eh, Sheikh Muhammad At-Tamimi dalam kitab Tauhid bahwa salah satu syirik mengharapkan dunia dari amal ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana jika seorang istri ingin menulis ilmu namun dihalangi suami? Sementara suami kita nggak pernah haji sunnah dan diajak haji nggak mau. Sementara saya tidak dapat ilmu dari suami jika suami tidak mau haji sunnah. Tambah lagi suami melarang menuntut ilmu dengan alasan yang tidak jelas. Bagaimana Ustaz apakah anak harus menyikapi mengikuti perintah suami? Ya terima kasih jazakallahu Saya eh, yang pertama saran saya masalah begini coba konsultasi secara lebih detail lagi kepada ustaz-ustaz kita yang ada di sini. Apa kendalanya, apa yang sudah dilakukan? Karena masalah rumah tangga seperti ini agak sulit dikaji di sesi tanya jawab. pun e, eh, jawaban secara global, la, suami dituntut untuk me, menjaga diri istrinya dari api neraka sebagaimana surat At-Tahrim ayat 6 Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan Ali bin Abi Thalib mentafsirkan dengan mengajarkan mereka. Kalau dia tidak bisa ajarkan anak istrinya, maka dia wajib memberikan sarana, memberikan izin agar istri dan anaknya belajar. Dan jika istri dan anak tidak bisa belajar kecuali dengan izin suami. Lalu suami tidak mengizinkan, maka suami baru saja bermaksiat kepada Allah dan kaidahnya sebagaimana sabda Nabi, la ta'ata li makhluqi fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk jika bermaksiat. Namun yang perlu diingat, apakah media menuntut ilmu agama hanya uh, hanya datang ke majelis taklim saja atau tidak? Contoh, mungkin untuk sementara waktu kita bisa gunakan media radio. Sehingga kita bisa tetap menuntut ilmu di rumah. Bisa mendapatkan kajian-kajian tentang akidah, tentang ibadah di rumah. Itu yang e, mungkin kita bisa lakukan. Tapi kalau misalnya radio dilarang, pergi dilarang, maka itu melanggar kepada Allah Subhanahu wa Walaupun memang kita akui beda ya menuntut ilmu di radio dengan menuntut datang langsung suasananya beda semangatnya beda, iman yang masuk ke dalam hati kita juga beda. Jadi coba kita lihat apakah e, ketidakhadiran kita bisa dikafar dengan radio atau tidak atau media lain. Kalau bisa maka untuk sementara waktu pilihlah media tersebut. Namun kalau iman kita turun dan ilmu kita tidak nambah, akhirnya kita bermaksiat karena larangan tersebut maka larangan itu maksiat dan untuk hal itu boleh diselisihi. Tapi ingat hanya untuk hal itu saja. Di sisi lain kita tidak boleh me, apa, me, melawan suami, menentang suami atau tidak taat kepada suami. Hanya di satu kasus ini saja, tidak lebih. Ini saja yang saya disampaikan. Terima kasih atas atensi dan perhatian. Semoga bermanfaat khususnya bagi yang berbicara sebelum kita mendengarkan. Eh, kita tutup dengan doa kafarat majelis Subhanallah, wa bihamdihi wa la ilaha illa anta